Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Nadmil Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Sekarang kita memasuki pembahasan yang Selanjutnya yaitu masih mengenai berkaitan masalah mutlak atau sekarang berkaitan masalah permasalahan baru. Sebelumnya masalah khas, am, ya kan? Kemudian masalah yang khusus dan yang umum sekarang masuk dalam masalah mutlak dan muqayyad. Mutlak dan muqayyad. Mutlak itu masih global gitu, muqayyad itu ada ikatan. Contohnya, fatahrir raqabatin maka di antara bentuk kafarahnya membebaskan raqabah, seorang budak wanita. Ini mutlak enggak ini? Mutlak enggak sifatnya budak wanita? Mutlak budak wanita yang mukminah silahkan, yang kafirah silahkan, yang fasik silahkan. Ternyata ada ayat yang lafadznya apa? Fatahriru raqabatin mukminah. Berarti itu muqayyad. Eh, maka hendaknya membebaskan budak wanita yang mukminah. Berarti yang mutlak dibawa kepada muqayyad gitu loh, paham ya? Oh berarti yang dibebaskan budak itu budak mukminah. Naam. Kenapa? Karena yang mutlak dibawa ke muqayyad. Mutlak itu masih global, muqayyad itu sudah di, ada, ikatan. Jadi hampir mirip dengan umum dan khusus, hampir mirip. Nah, kita lihat sini. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-Imam al-Amriti, wa yuhmalul mutlaqu mahma wujida 'ala alladhi bil wasl minhu qunyida, fa mutlaqut tahriri fil aymani muqayyadun bil qatl bil imani fa malul mutlak fit tahriri alal alladhi kunyida fit takfiri. Ini berkaitan masalah apa? Masalah mutlak dan muqayyad. Nah, jadi afan ya, baca pantun itu lain ketika dengan baca tulisan biasa. Ini bukan anak yang baca ya. Antum kalau di Arab sana dengar sendiri itu. Jadi ada kayak lantunan khusus gitu ya. Nah, jadi bukan bacanya wa yuhmalul mutlaqu mahma wujida. Enggak itu. Bacanya pun ada kayak nada khas loh. Gitu. Wa yuhmalul mutlaqu mahma wujida. Jadi kayak ada nada tambahan itu. Alal ladzi bil wasmi minhu qunyida. Fa mutlaqu tahrimi fil aimani muqayyadun bil qatli bil imani. Fa yuhmalul mutlaqu fit tahrimi alal ladzi qunyida fit takfiri. Jadi Nah memang ini dalam artian barakallahu fikum untuk membedakan antara nasr dengan nam nazm. Nasr itu tulisan biasa, nazm itu pantun. Paham ya? Nah seperti itu. Seperti contohnya, na'am wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatan la tuqbalu. Ya kan? Bukan dibaca langsung rentetan itu enggak tapi di kayak semacam ada nadanya itu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kan beda enggak bacanya Beda itu membaca pantun seperti itu. Baca pantun seperti itu. Naam, enggak masalah. Sekarang kita lanjutkan apa maksud yang disebutkan oleh al-Imam al-Imam al-Amriti rahimahullah. Yuridu rahimahullah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, "Annahu idza warada mutlaqun wa muqayyadun" bahwasanya apabila ada lafaz atau dalil yang mutlak dan muqayyad, fa innana nuqayyidu al-mutlaq bil muqayyad. Maka kita harus mengikat lafaz yang masih mutlak yang masih global dengan muqayyad. Ingat-ingat ya. Kalau ada yang mutlak dibawa kepada muqayyad itu maksudnya itu. Sawa'an kana dzalika fi mahallin wahid aw fi mahallain. Maksudnya baik mutlak dan muqayyad itu pada satu tempat atau di dua tempat. Intinya kalau ada yang mutlak ada yang muqayyad, yang mutlak dibawa kepada muqayyad. Mutlak itu masih global, muqayyad itu seakan-akan sudah ada ikatannya. Sudah ada syaratnya gitu ya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat Famasalan sebagai contoh, idza qol apabila orang ada orang berkata, idza hanasta fi yaminika fa'atik raqabatan. Apabila engkau melanggar sumpahmu, maka bebaskanlah budak. Karena kafaratul yamin ketika orang bersumpah kemudian melanggar sumpahnya itu ada tiga pilihan di dalam membayar kafarah. Pertama, bebasan budak jika mampu. Kedua, apa? Puasa tiga hari berturut-turut. Dan ketiga, memberi makan sepuluh orang miskin sampai kenyang. Sampai kenyang itu. Kalau misalnya antum ngumpulin, ngumpulin orang makan, udah kenyang belum? Belum. Nambah lagi. Sampai kenyang. Paham ya? Ini sering kita afan ya, sekedar contoh aja, eh, sekedar kisah aja. Di Damat itu seringnya jadikan sasaran untuk bayar kafarah itu orang Indonesia. <laughs> Karena orang Indonesia itu barakallahu fikum wes siap kapan saja. Maksudnya ada orang Yaman sumpah dia membayar kafarah itu datang orang Indonesia. Cari orang 10 orang. 10 orang yang kira-kira enggak punya itu ya udah kira-kira 10 orang. Diajak ke rumah makan itu. Nah, dibulukan semua mulai dari rasinya ayamnya. Udah kenyang? Udah kenyang. Ya udah. Kalau belum kenyang tambah lagi. Karena memang lazimnya sampai kenyang gitu loh. Jadi memberikan eh, sepuluh 10 makan orang miskin, nah sesuai dengan ukurannya maksudnya rata-rata itu sampai kenyang. Nah, jadi tiga pilihan tadi. Kalau misalkan mampu budak, budak pertama. Kalau nggak mampu, puasa tiga hari berturut-turut. Tiga hari ya, kalau tidak mampu, nah memberi makan sepuluh orang miskin. Beda dan kafarah orang yang apa? Yang berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Itu nanti pilihannya tiga juga. Bebaskan budak jika mampu. Kalau tidak mampu, enam puasa dua bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, memberi makan enam orang miskin. Kan beda sedikit ya. Nah, intinya syahidnya di sini kita lihat contohnya ini. Idahanat hanasta fi yaminika jika engkau melanggar sumpahmu, fa'atik rokobatan maka bebaskanlah budak. Nah, rokobatan ini mutlak enggak nih? Budak yang mana mutlak kan? Budak mukminah atau musyrikah atau kafirah? Semajaan jaa nasun akhar. Kemudian ternyata datang dalil yang lain. Manhana hanatha fi yaminihi. Eh? Nam fal yu'tik mukminatan. Barang siapa yang melanggar sumpahnya, maka hendaknya dia memerdekakan budak yang mukminah. Ya, yang pertama mutlak, yang kedua apa? Mukoyat. Berarti yang mutlak dibawa kepada mukanya ternyata yang diperintahkan membebaskan memerdekakan budak yang mukminah kalau musyrikah tidak sah paham nah seperti itu mudah sebenarnya cuman perlu perenungan saja fahuna yuqayyad al mutlaq al awal bi raqabatil mukminah di sini lafaz yang mutlak yang pertama itu yaitu budak budak wanita itu diikat dengan apa dengan budak mukminah budak wanita yang mukminah pertama mutlak diikat dengan budak mukminah Li'anna sababa wahidun. Dikarenakan sebabnya satu. Apa itu sebabnya? Melanggar sumpah. Wal hukmu wahidun. Dan hukumnya juga satu. Yaitu memerdekakan apa? Budak. Wa idza kana sababu wahidan, apabila sebabnya satu, wal hukmu wahidan dan hukumnya juga satu, qayyidal mutlak bil muqayyad bitifaq. Berarti wajib yang mutlak itu diikat dengan muqayyad ini. Paham ya? Nah, karena sebabnya satu, sebabnya kan apa sih? Melanggar sumpah. Nah, hukumannya bukannya membebaskan budak. Ya kan? Nah, budak yang mana? Yang pertama tadi mutlak, yang kedua muqayyad. Yang mutlak pada muqayyad, berarti budak yang mukminah. Nah, bedakan ya karena terkadang barakallahu fikum jadi kalau di Malaysia bahasa Melayu itu terkadang beda dengan bahasa Indonesia. Kalau sana itu budak-budak itu anak kecil. Ya kan? Ya budak-budak anak kecil. Nah, kalau kita budak-budak ya kelihatannya budak-budak yang ma'ruf itu. Kalau sana itu budak itu hamba sahaya sana itu. Paham kan ya? Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Kalau kita kan hamba ya hamba seperti kita hamba kan, bukan budak kan? Jadi terkadang beda beda beda kalimat atau beda ungkapan lah gitu ya. Yang jelas diletakkan pada tempatnya masing-masing. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau antum eh, barakallahu fikum antum di sana itu anak kecil dibilang budak. Ya, budak-budak kecil ya anak, anak kecil itu. Nah, Allah musta'an. Jadi kalau misalkan anak kecil mau jadi budak ya ke sana maksudnya diistilahkan budak gitu ya, istilah namanya budak itu bahasa Melayu seperti itu. Allah musta'an. Kita lihat sini barakallahu fikum wa idattafaqa sababu waqtunam. Sekarang wa idattafaqa sabab, kalau sebabnya sama, perhatikan ya. Sebabnya satu, ikhtalafal hukum tapi hukumnya beda. Kalau pertama tadi kan sebabnya sama. Sebabnya karena melanggar sumpah. Hukumnya sama yaitu membebaskan budak. Nah, sekarang kalau sebabnya sama, hukumnya beda. Paham belum? Sebabnya sama, hukumnya beda. Kita lihat. Misal seperti al-wudu wa tayammum. Seperti wudu dan tayammum. Paham ya? Wudu ma'ruf, tayammum juga ma'ruf. Kita lihat. Sababu nam sababuhuma al-hadas. Sebabnya kenapa wudu? Karena sudah berhadas. Sebabnya kenapa tayammum? Berhadas. Paham ya? Nah, kita lihat. Fa fi ayatul wudu, dalam ayat wudu perhatikan qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman wa aydiyakum ilal marafiq dan cucilah tangan-tangan kalian sampai marafik sampai apa? Ini siku. Ini wudu bukan? Wudu. Wa fi ayat tayammum pada ayat tayammum qala ta'ala wa aydikum min dan usaplah sebagian tangan kalian. Ini tak kita enggak perlu sampai gini-gini ya, tayammum. Gini kalau tanahnya terlalu banyak ini atau ditiup kan itu gini baru gini. Boleh dua cara. Gini Gini enggak masalah, enggak perlu gini-gini enggak perlu. Amin ya? Nah, jadi dulu kan disebutin kisahnya dalam Om Umdatul Akam itu kan. Nah, nukilkan hadisnya itu dulu sebagian mereka ada yang taunya tayam itu gulung-gulung. Tahu gulung-gulung enggak? Jadi ke tanah gulung-gulung gitu. Nah, kemudian setelah itu ketah ketahuan dikatakan ini namanya yakfika an tadriba bi Sebenarnya cukup saja kamu itu mukulkan dengan kedua tanganmu ini. Dah, cukup. Maksudnya enggak perlu gulung-gulung gitu ya. Tayamum sering kesah tayamum itu. Nah, kaki bagaimana enggak perlu diusap kaki. Paham ya? Lah kalau pakai khuf gimana? Pakai khuf. Diusap enggak kira-kira? Enggak juga, tayamum lain lagi. Paham ya? Usap khuf itu kalau wudu. Paham ya? Kalau tayamum enggak perlu di usap-usap enggak perlu, paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Jadi sini sebabnya sama ya. Sebabnya sama-sama keluar hadas, berhadas. Cuman hukumnya kan tayamum tayamum dengan wudu hukumnya beda sama. Beda. Wudu itu wajib dengan air. Nah, kalau tayamum itu kan tidak dengan air dan tayamum diperbolehkan dikarenakan dua sebab. Karena tidak ada air atau karena tidak mampu menggunakan air. Air ada cuman dia tidak mampu. Tayamum enggak? Nah. Paham tuh ya? Eh, kita lihat di sini. Disebutkan dalam ayat yang kedua masalah ayat tayamum, walam yakul ilal marafiq. Di situ disebutkan cuman sebagian tangan kalian. Nah, dan tidak dikatakan sampai ke siku. Fahal dan mutlak bil Nah Sekarang apakah kita mengikat yang mutlak tadi yang pertama tadi sampai ke siku diikat dengan muqayyad? Nah, atau dalam artian yang ayat tayamum ini diikat dengan muqayyad oh berarti tayamum juga sama sampai ke siku? Al jawab la. Enggak. Kenapa? Li'anal hukma mukhtalifun. Karena hukumnya beda. Wa in kana sababu dan walaupun sebabnya satu. Sebabnya apa tadi? Sama-sama ber berhadas. Tapi beda hukum tayamum dengan wudu. Nah, Walihada kana al sahih. Oleh karena ini, ucapan atau pendapat yang benar anna tayammuma bahwasanya tayammum yakfi fi na'am yakfi fihi tadhhirul kaffain faqat la ilal ila la ilal mirfaqain. Oleh karena ini pendapat yang sahih bahwasanya tayammum itu cukup dengan mensucikan kedua telapak tangannya itu atas bawah itu ya saja tidak sampai ke dua siku paham ya mungkin aja Oh ya. Dah selesai. Kalau mandi junub gimana? Enggak ada air atau saya ada air tapi dingin enggak mampu dia. Tayamum sama, tayamum itu sama semua tayamum, paham ya? Caranya sama semua tayam, caranya. Paham ya? Intinya dengan debu yang suci yang bersih. Nah, kalau dengan kapur boleh enggak kapur? Gamping itu yang pakai semen, semen. Gimana? Debunya banyak kan? Gitu. Boleh enggak kira-kira? Hah? Boleh? Enggak boleh. Kami ini harus apa? Harus pakai enam debu tanah, enggak sembarangan. Nah, kalau tanah menjadi batu atau hancurin asli tanah enggak masalah. Tapi kalau semen, kemudian kapur itu termasuk berbahaya juga dan bukan dari tanah itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi memang eh, syarat-syaratnya sebutkan para ulama dalam kitab fikih. Paham enggak ya? sembarangan ya? Nah, atau misalkan antum bakar kayu itu kan ada apa namanya itu? Abu itu. Wah, antum gini kan enggak bisa. Paham ya? Nah, jadi memang harus apa? Debu yang suci yang tanah tadi ya dari tanah ya. Nah, barakallahu fikum. Kalau misalkan tembok lama nggak ditempati, mungkin ada debunya juga. Debu-debu tanah itu kan, itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan ada yang tanah langsung yang gembur kemudian bersih di situ. nah Kita lihat sini. Wa idza ikhtalafa sabab wa tafakal hukum nah Na'am barakallahu fikum. Ini insyaallah besok ya. Kalau besok ini insyaallah sebabnya beda, hukumnya sama gitu loh. Kalau yang pertama tadi hukumnya sama, sebabnya sama, wajib membawa yang mutlak kepada muqayyad. Yang kedua, hukumnya beda, sebabnya sama, tidak wajib membawa. Yang muqayyad tetap muqayyad, yang mutlak tetap mutlak. Paham? Yang besok ini yang sebabnya beda, nah hukumnya sama. Naam, Subhanallah, wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu